jalan sudah naik kuda Nabi naik unta ada yang jalan kaki sudah banyak sampai di antara Kuba dan Medina sebuah kota ada desa namanya Lembah Bani Salim Wadi Bani Salim di Wadi Bani Salim datang kewajiban Jumat itulah mulai Nabi mengadakan salat Jumat di Wadi Bani Salim dengan jamaah 100 jadi itu mulai salat Jumat itu mulai khutbah Jum'ah, itu mulai jamaah Jum'ah. Nah, sudah habis Jum'ah masuk kota. Wah, penuh sudah orang disambut. Masuk kota disambut oleh orang-orang kota. Orang perempuan di rumah-rumah anak-anak sama tol al-badru alaina min saniyatul wada'i dan sebagainya menyambut semua masing-masing mau mengampirkan ya Rasulullah mari ke rumah saya mari turun di rumah saya ini kata jangan dan jangan ada yang pegang unta saya. Dan tiapul kekangnya. Ini saya lepaskan. Ini unta diperintah oleh Allah. Wa inna hala makmuratun. Diperintah oleh Allah. Sudah di mana dia berhenti? Di situ tempat saya. Salah unta. Berhenti. Pergi lagi unta tadi. Balik lagi. Berhenti di muka rumah Abi Ayyub Al-Ansari. misal famili Nabi. Dari pihak sebelumnya. Bain Najjar. kusak gusak unta tidak mau berkali. Maka Nabi sudah di sini tempat. Sudah turun semua, Nabi masuk di rumah Abi Ayyub Al-Ansari, lain-lain tempat masing-masing. sudah berapa hari Nabi lantas usaha mengadakan masjid pertama. Jadi mulai diusahakan akan bangun masjid. Lalu tanya, unta tadi berhenti itu tanah siapa? Itu akan dibangun masjid. Tanah anaknya, ah, ah kepunyakan dua anak yatim, Sahal dan Suhail bin Amr. Sahal dan Suhail satu saudara yatim. Panggil, ini kampungnya iya. Ini akan saya bangun masjid dan rumah di sini. Ya sudah kalau begitu saya berikan pada Rasulullah dan berikan cuma-cuma. Nabi kan jangan. Saya beli. Tidak usah. karena Nabi tidak, tetap saya beli. Akhirnya dibeli oleh Nabi Muhammad SAW dengan 10 dinar emas. Di tanah masjid itu tanah beli belian dibeli oleh Nabi dengan 10 dinar emas. Sudah, ayo dibangun masjid, dan dibangun rumah-rumah Nabi. Lalu baru Nabi mengadakan perjuangan di sana. Pertama mengadakan persaudaraan antara orang-orang yang datang dari Mekah dan orang-orang penduduk di kota itu. Yang dari Mekah dinamakan kaum muhajirin, yang ada di sana dinamakan sahabat Ansor. Ini dipersaudarakan. Jadi untuk kekuatan pertama perjuangan Islam untuk meningkat ini dipersaudarakan, dipersatukan antara kaum muslimin. Dipersaudarakan, disaudarakan betul-betul. Ini kuat. Lalu kota itu disebut Madinatul Rasul, kota Rasul. Dia tidak Yasrib lagi, tapi menjadi Madinatul Rasul, kota Rasul. Sampai sekarang. Lantas kami mengadakan perjanjian politik sama pendudukan Yahudi. Nah, siasat harus dijalankan. Madinah dikuasai oleh Nabi. Nah, jadi dari Mekah ke Madinah adanya titik tolak garis pemisah yaitu hijrah menjadikan dari masa sukar, masa yang berat, terganyang, terganggu dan sebagainya ke masa yang baik, yang luas, yang tenang hingga dapat Nabi menguasai kota Madinah. Jadi pertama negara yang dikuasai oleh Nabi, dipimpin oleh Nabi dan jadi negara Islam adalah kota Madinah. Sudah 8 tahun Nabi di sana berjuang terus kota Maka diserbu oleh Nabi Muhammad SAW dengan membawa 10.000 orang. Maka dikuasai. Penjahat penjahat kafir sebagian dibunuh, sebagian dimaafkan. 18 hari Nabi di Mekah sudah terus Nabi mengangkat gubernur Mekah, Nabi pulang ke Madinah. Madinah dan Mekah dua-dua dikuasai oleh Nabi Muhammad SAW. Tahun 9 masuk akan 10 dibersihkan Mekah dari kaum musyrikin. Maka Mekah Madinah sampai sekarang tidak ada orang musyrik, orang kafir sama sekali. Dengan adanya hijrah Nabi masuk ke Madinah, Mekah dikuasai lagi, eh, lagi dengan itulah tersebarnya agama Islam sedunia. Ya. Nah, ini terbukanya Islam, tersebar agama Islam sampai ke dunia hingga di sanalah ya fi dinillahi afwajan. Turun temurun hingga kita kita ini sekarang katut. Jadi katut ikut menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka tidak lain, marilah kita teruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW hingga kita termasuk apa yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup-hidup sunnatku sungguh akan barang aku dalam surga ah, yang cinta padaku dan siapa cinta padaku sungguh akan bersama aku dalam surga menghidupkan sunnah Nabi tanda cinta pada Nabi cinta pada Nabi akan bersama Nabi dalam surga Allah SWT maka semoga kita bersama termasuk orang-orang Islam yang cinta pada Nabi Muhammad SAW hingga kita mendapatkan husnul khotimah di dalam surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW dengan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala kita dan anak turun kita semuanya ila yaumil qiyamah. Sekianlah sekedar dan ringkasan apa yang saya sampaikan dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW sekaligus dengan bulan Muharramnya dan hari Ashuronya. Jadi jelas terjadinya hijrah pada bulan Rabiul Awal, tapi hitungan tahun dikembalikan kepada tanggal 1 bulan 1 Islam, yaitu tanggal 1 Muharram. Sekianlah sudah sudah yang saya sampaikan dan semoga kesemuanya diterima oleh Allah SWT menjadi amal-amal soleh kita dan menjadi jalan perjuangan kita untuk mencapai keridhaan Allah SWT fi dini wa dunya wal akhirah. طالع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي شفيع خير البقاع واصبر الستر علينا يا مجيبا كل داع تجليت لقلبي مصفرا دون خلاف الجبال طابع الله اتباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيق الرقاع Yeah. الله قال البدر علينا بطبيعة الولاء وجب الشهر علينا ودعا لله ربي فارحمنا جميعا بجميع رب فارحمنا جميعا وامح عنا السيئات ولا غدا وجب الشكر علينا ما دعا واهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم بارك لنا فيما أعطيت واغفرنا برحمتك شر ما قضيت اللهم عجلنا من ضرر وعافنا من بطر اللهم عجلنا من ابتلاء وعافنا من ابتلاء اللهم ارزقنا من عقولها فرها من أذن أصفاها من عمل أشكاها ومن أخلاق أطيبها من أزلزلها من عاب أكبرها من الدنيا خيرها من نعمها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اكفنا الشر والفتن والمحن والبليات ما ظهر منها وما بطن اللهم اكفنا الشر والضالين والحاسدين والمضيرون شر الكافرين بما شئت وكما شئت انك انت القدير اللهم انفعنا بما علمت رشحنا لما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمت رشحنا لما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمت رشحنا لما ينفعنا اللهم بارك لنا فيما اعطيتنا فيما رزقتنا اللهم ارزقنا والحاضرين واهلنا واولادنا وذرياتنا وسلمنا اجمعين ايمانا كاملا ويقينا صادقا وعلما نافعا وعملا صالحا ومالا كثيرا وفيرا ورزقا حلالا طيبا وعمرا طويلا مباركا في طاعتك يا الله الله مع الصحة والسلامة والعافية والقوة المتانة والنصر من قوم الكافرين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا معصوما وعملنا عمل مقبولا وسعينا مشكورا وجهادنا يا منصورا ذنب مغفورا اللهم ربنا تقبل منا انك اسم العليم وتب علينا انك رحيم واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا لقوم الكافرين